الشيطان الرجيم Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. ياسين Yasin والقرآن الحكيم إنك لمن Demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Tanzilan azizir rahim Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. Karena itu mereka lalai. لقد حق القول على Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan atau ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Inna ja'alna fi Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Maka karena itu mereka tertengadah. وجعلنا kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. saja bagi mereka. Apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman. hanya memberi peringatan kepada mereka orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia Inna menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. واضرب لهم Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. إذ أرسلنا itu, ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, Sesungguhnya kami adalah orang-orang diutus kepadamu. قالوا ما Mereka menjawab, "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka." Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. Wa dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Mereka menjawab, Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyuruh kami, niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami. Oh! utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu bernasib malang? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampaui batas." Wajah Kemudian datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata, Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. dan yang hanya kepadanya kamu semua akan dikembalikan. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang maha pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. In Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu. Maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. وَمَا Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit. Dan tidak layak kami menurunkannya. Inka atas mereka, melainkan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Ya hasratan alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasanya orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka. Wa in kullu lam Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami. Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyai suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka daripadanya mereka makan. وجعلنا Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur. Dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya. Dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka, maka mengapakah mereka tidak bersyukur? سبحانك Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Wah! dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan. Wasyam dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ bagi bulan manzilah-manzilah sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua للشمس bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis idarnya.